بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله Rahimanillah wa iyyakum Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan Pembahasan tentang solat berjamaah Dari kitab Al-Wajiz Fi Fiqh Sunnah والكتاب العزيز Pembahasan solat adalah pembahasan yang terpenting di dalam buku-buku fikih. Sebab solat adalah ibadah yang paling agung setelah seseorang masuk Islam setelah seseorang mentauhidkan Allah maka yang berikutnya dia harus melakukan solat dan solat adalah pembeda antara keimanan dan kekafiran sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bainar rajul wa bainash syirki wal kufri tarkus salah yang memisahkan antara seseorang dengan kekefiran, kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Bahkan telah dinukil kesepakatan ulama kesepakatan sahabat akan kafirnya orang yang meninggalkan solat sebagaimana dikatakan oleh tabi'in yang mulia Abdullah bin Syakik rahimahullah karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu salah dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Jadi salat adalah ibadah yang sangat agung maka perlu kita beri perhatian yang besar dengan mempelajarinya, mengamalkannya dan mengajarkannya insyaallah taala kita akan melanjutkan bab salat jamaah pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan hukum salat berjamaah penulis memilih pendapat wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki dan ini pendapat yang paling kuat insyaallah berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut kita sebutkan lagi salah satu dalil adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Walladhi nafsi biyadih Laqad hamamtu an amura bi hutabin Fayuhtab thumma amuru bis salat Fayuadzin laha أو fayu'adzan laha ثم amura rajulan fayu'ummun nas ثم ukhalif ila rajulin فأحرك عليهم alaihim buyutahum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah yang jiwaku ada di tangannya sungguh aku telah bertekad untuk memerintahkan agar dikumpulkan kayu bakar Lalu lalu aku per, lalu aku perintahkan untuk solat diazankan terlebih dahulu. Lalu aku perintahkan seorang manusia untuk menjadi imam, sedangkan aku pergi bersama beberapa orang kepada orang-orang yang tidak menghadiri solat berjamaah. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka Subhanallah. Sampai seperti itu keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wajibnya solat berjamaah. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain ada yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membakar rumah-rumah tersebut. Apa itu? Keberadaan. Keberadaan anak-anak dan wanita yang tidak wajib sholat berjamaah. Coba kalau laki-laki semuanya di rumah sudah dibakar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi ini diantara hadis yang disebutkan oleh penulis yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Dan keseluruhan hadis di bab di Pembahasan tentang wajibnya sholat berjamaah sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya tentang keutamaannya. Tentang keutamaan sholat berjamaah. Penulis Hafizahullah Ta'ala menyebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati tafdul salatul fadhi bi sab'in wa ishrina darajah salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 25 afwan 27 derajat jadi masya Allah Pahalanya besar sekali. Satu dibanding 27. Hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Tapi sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang laki-laki kalau dalam perkara duniawi dia pingin yang lebih banyak, yang lebih bagus. Tapi dalam perkara akhirat mereka memilih yang sedikit. Apa penyebabnya? Banyak penyebabnya. Namun faktor utama adalah keimanan. Kurangnya keimanan. Lemahnya keimanan. Bisa juga faktor pertemanan dan pergaulan. Berteman dan bergaul dengan orang-orang yang malas solat berjamaah, dia pun jadi malas. Bahkan subhanallah, sebagian orang nggak enak dia meninggalkan temannya yang nggak sholat bahkan. Bukan hanya nggak sholat jamaah, nggak sholat sama sekali. Dia nggak enak ninggalin temannya. Subhanallah. Dia lebih mementingkan temannya daripada sholatnya. Daripada robnya, penciptanya. Yang terus menerus memberikan rezeki kepadanya. Sampai seperti itu. Karena lemahnya keimanan, karena pertemanan yang buruk, maka hendaklah kita kembali mendalami agama kita yang mulia ini agar keimanan kita menjadi kuat. Itu faktor terbesar untuk menguatkan keimanan, belajar, menuntut ilmu agama. Demikian pula penulis menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajulu fil jama'ati tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina dhi'fan salat seseorang di atau bersama jamaah dilipat gandakan melebihi salatnya di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 derajat 25 kali lipat Para ulama mengatakan 25 kali lipat ini pada awalnya. Setelah itu dinaikkan oleh Allah menjadi 27. Pada awalnya 25, setelah itu dinaikkan menjadi 27. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana bisa dia mendapatkan keutamaan tersebut. Wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu' Yang demikian itu dia dapatkan apabila dia berwuduk maka dia memperbagus wuduknya. Apa artinya memperbagus wuduk, jemaah sekalian? Artinya adalah dia berwuduk dengan ikhlas dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam wuduknya. Maka di sini pentingnya mempelajari wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau dia wudhu sembarangan, dia nggak dapat keutamaan ini. Harus dia mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berwudhu. Summa kharaja ilal masjid, la yukhrijuhu illa salah. Kemudian dia keluar ke masjid. Tidak ada yang mengeluarkannya kecuali salat. Artinya dia niat untuk salat. Bukan untuk pergi ke pasar. Kebetulan azan mampir dulu dah. Tidak. Dia niat untuk salat lam yakhtu khutwatan tidaklah dia mengayunkan satu langkah illa rufi'at lahu biha darajah kecuali terangkat dengan itu satu derajatnya wa hutta anhu biha khati'ah dan dihilangkan darinya satu kesalahan subhanallah setiap satu langkah hilang satu kesalahan terhapus satu dosa dan terangkat satu derajat Subhanallah. Ini keutamannya besar sekali. Makanya lebih utama berjalan kaki daripada naik kendaraan. Iya. Boleh naik kendaraan tidak masalah, tapi lebih utama lebih besar pahalanya dengan berjalan kaki. Fa idza shalla lam tazilil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Kemudian apabila dia sudah salat, maka para malaikat tidak henti-hentinya mendoakan dia selama dia berada di tempat solatnya. Kata para ulama, tempat solat di sini maksudnya di masjid tersebut. Artinya walaupun dia berpindah tidak masalah. Yang penting masih di masjid. Selama dia masih di masjid, para malaikat mendoakannya. Apa kata para malaikat? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, limpahkanlah salawat atasnya dan rahmatilah dia. Jadi malaikat mendoakannya. Masya Allah, ini doa yang luar biasa. Bukan sembarang makhluk yang mendoakan, malaikat yang mendoakannya. Termasuk, insya Allah Taala kita yang ada di masjid ini, kita datang untuk menuntut ilmu dan juga untuk sholat. Tadi sudah kita sholat tahiyatul masjid, kita masih berada di masjid. Maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang didoakan para malaikat. Tetapi disebutkan dalam hadis yang lain, selama dia belum berhadas. Artinya kalau dia berhadas, hendaklah dia segera berwudu. Iya. Kalau dia berhadas, hendaklah segera dia berwudu. Dan tidak masalah dia melakukan aktivitas apapun selama itu aktivitas ibadah. Maka malaikat akan terus mendoakannya. Apakah membaca Al-Qur'an, berzikir, menuntut ilmu dan lain-lain. Wala yazalu ahadukum fi salatin man salah. Dan tidak henti-hentinya seorang dari kalian berada dalam solat selama dia menunggu solat. Artinya kalau dia tiba di masjid belum masuk sholat lima waktu, maka sudah dihitung dia melakukan sholat. Subhanallah, pahalanya besar sekali. Jadi selama dia di masjid, dia dianggap sedang melakukan sholat ketika dia menunggu masuknya waktu sholat. Jadi bersegeralah datang ke masjid. Usahakan sebelum azan sudah di masjid. Said bin Jubair rahimahullah taala pernah mengatakan selama 40 tahun beliau tidak pernah melihat punggung manusia dalam sholat berjamaah kecuali imam. Artinya apa? Selama 40 tahun beliau sholat di saf yang paling depan. Itulah generasi salaf dahulu. Namun ini adalah kisah-kisah yang seakan-akan hanya di alam khayal. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mencontoh para ulama salaf dahulu. Dan kemarin sudah kita sebutkan sebuah asar juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Laqad ra'aituna ma yatakhall ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq." Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada bainar rajulain hatta yuqama fi shaf. Dahulu di masa sahabat kami memandang orang yang tidak menghadiri solat berjamaah maka dia adalah seorang munafik jelas kemunafikannya. Sehingga kata beliau, sungguh seorang sahabat dahulu dipapah ya sampai dipapah oleh dua orang agar dia bisa ikut sholat berjamaah dipapah oleh dua orang dibawa ke dalam soft karena dia lagi sakit atau cacat agar dia bisa ikut sholat berjamaah padahal kalau dia sakit maka ada keringanan tapi karena saking semangatnya mereka tetap berusaha menghadiri sholat berjamaah termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau ketika penyakit beliau semakin berat beliau mau sholat berjamaah kemudian pingsan beliau sadar lagi beliau bangun pingin ikut sholat berjamaah kemudian pingsan sampai beberapa kali subhanallah ini luar biasa karena mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang kuat, percaya dengan janji Allah dan kebaikan-kebaikan yang akan mereka raih apabila mereka melakukan sholat berjamaah. Beliau juga menulis menyebutkan hadis Abu ah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga dalam riwayat Muslim afwan dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ghada ila al waraha a'addallahu lahu nazlahu minal jannah kullama qada aw raha barang siapa yang berangkat pagi hari ke masjid demikian pula sore hari maka Allah akan menyiapkan baginya tempat tinggalnya di surga setiap kali dia pergi di waktu pagi dan di petang hari Jadi masya Allah setiap kali berangkat dapat sebuah rumah di surga, satu tempat, sebuah istana di surga. Iya. Kalau kita sudah baca kemarin hadis, siapa yang sholat sunnah setiap hari 12 rakaat maka Allah akan membangunkan dia sebuah rumah di surga sholat wajib berjamaah lebih lagi. Setiap berangkat dapat satu rumah di surga. Masya Allah. Baik, ini beberapa hadis dan masih banyak hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan solat berjamaah. Sekarang kita masuk permasalahan berikutnya. Hal tashhadun nisa al jamaah. Bolehkah wanita ikut solat berjamaah? Kata penulis, boleh bagi wanita keluar ke masjid dan ikut sholat berjamaah dengan syarat. Dengan syarat, mereka harus menjauhi apa saja yang bisa memunculkan fitnah syahwat. Apa saja yang memunculkan syahwat. Apakah itu berupa perhiasan, dan parfum. Dan jemaah sekalian, subhanallah, syarat ini hampir-hampir tidak dipenuhi oleh banyak wanita. Tidak dipenuhi. Mereka keluar rumah, apakah pergi untuk sholat, atau pergi ke pasar, atau kemanapun, dengan berhias, tampil cantik. Di rumah malah tidak tampil cantik atau tampilannya biasa-biasa saja. Padahal yang seharusnya wanita itu berhias hanya untuk suaminya saja. Hiasan apapun yang dikenakan seorang wanita hanya khusus bagi suami. Tidak boleh dilihat oleh laki-laki lain. Sayangnya wanita di rumah pakai baju masak pakai baju mencuci pakaian, nggak berdandan. Ketika ada suami, hendaklah berdandan, pakai pakaian yang paling disenangi oleh suami. Namun yang terjadi sebaliknya, justru ketika keluar rumah, dia tampil seperti toko perhiasan. Keluar rumah, semua orang tertarik memandangnya. Maka kalau seperti ini, dia pergi sholat, pergi taklim, bukan dapat pahala malah mendapat dosa. Bukannya dapat pahala, pergi taklim keluar, pergi sholat berjamaah malah mendapat dosa. Jadi boleh wanita sholat berjamaah, tapi dengan syarat menjauhi apa saja yang menyebabkan munculnya fitnah syahwat dengan lawan jenis. Apakah itu berupa perhiasan atau wanginya yang harum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian atau Allah tegaskan kepada kaum wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Apa artinya berhias seperti orang-orang jahiliyah dahulu? Artinya adalah mereka terlihat cantik oleh selain suaminya atau selain mahramnya. Itu arti tabarruj. Tabarruj itu artinya menampakkan kecantikan di hadapan selain mahramnya atau suaminya. Baik. Wanita boleh solat di masjid berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairun lahunna Jangan kalian melarang wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka Hadis ini pernah disampaikan oleh Ibnu Umar, kemudian salah seorang anaknya mengatakan, "Kami akan melarang kami akan melarang istri-istri kami pergi ke masjid." Kenapa beliau mengatakan demikian? Salah seorang putranya, karena dia khawatir istrinya terjerumus dalam perbuatan yang haram atau menyebabkan fitnah bagi kaum laki-laki. Tapi jemaah sekalian apa yang terjadi? Ibnu Umar radhiyallahu anhu marah besar. Dan beliau mengatakan, "Berani benar kamu. Saya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu menantang hadis ini." Jadi dimarahi habis-habisan putranya. Walaupun dia maksudnya baik, tapi kita harus hindari segala ucapan kita yang seakan-akan menentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Jadi hendaklah kita tunduk dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harus dipahami juga keluarnya wanita di sini dengan syarat menjaga adab-adab Islami. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu mamra'atin asabat bakhuran fala tashhadunna ma'ana al-isya al-akhirah." Wanita mana saja yang menggunakan parfum, janganlah dia ikut solat isya bersama kami. Jadi dilarang keluar rumah dengan parfum dengan bau yang harum. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ayyu mamra'atin ista'tarat famarrat 'ala rijalin liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Wanita mana saja yang menggunakan parfum kemudian dia lewat di hadapan kaum lelaki agar mereka mencium harumnya, maka dia adalah pezina. Adapun untuk pergi sholat, walaupun gak ada laki-laki yang tercium, maka tetap saja terlarang. Ya, dan tetap saja terlarang keluar rumah dengan menggunakan parfum bagi kaum wanita. Harumnya seorang wanita khusus bagi suaminya. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." lakinu la wal yakhrujna wa hunna tafilat janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah yang wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah akan tetapi hendaklah mereka keluar rumah dalam keadaan tidak mengenakan parfum atau minyak wangi jadi hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita tidak masalah seorang wanita ikut sholat di masjid. Namun rumah-rumah mereka lebih baik kecuali solat Id. Ini nggak mungkin dikerjakan di rumah. Dianjurkan wanita untuk keluar. Ini setahun hanya dua kali. Dianjurkan wanita untuk keluar, tapi tetap saja keluarnya harus dengan beradab sesuai syariat da, namun dianjurkan keluar tidak seperti sholat yang lain sholat lima waktu lebih baik di rumah boleh ke masjid tapi tidak dianjurkan yang dianjurkan justru di rumah namun untuk sholat id dianjurkan untuk keluar semuanya laki-laki dan wanita anak-anak pun dibawa serta untuk syiar kaum muslimin iya rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka berdasarkan banyak hadis. Di antaranya beliau sebutkan di sini hadis Ummu Humaid As-Sa'idiyah radhiyallahu anha bahwasannya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata ya Rasulullah inni uhibbu salata ma'aka wahai Rasulullah saya senang salat bersamamu maksudnya di masjid maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Qad alimtu annaka tuhibbina salata ma'i. Saya sudah tahu. Sungguh saya sudah tahu engkau suka solat bersamaku berjamaah di masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki." Dan solatmu di rumahmu itu lebih baik bagimu daripada solatmu di ruanganmu. Jemaah sekalian, ini kurang tepat kalau kita terjemahkan solatmu di rumahmu. Walaupun di sini dikatakan solatmu di bait, tapi yang lebih tepat jangan diterjemahkan rumahmu. Hanya secara bahasa di rumahmu. Maksudnya di sini solatmu di ruangan khususmu itu lebih baik daripada di ruangan umum. Ruangan umum, ruang tamu. Iya, seperti ruang tamu. Jadi, walaupun kelihatan secara bahasa, solatmu di rumahmu lebih baik daripada solatmu di ruanganmu. Tapi maknanya adalah solatmu di ruangan khususmu. Itu lebih baik daripada solatmu di ruangan umum, di ruangan tamu misalkan. Artinya apa? Makin tersembunyi, makin bagus. Itulah yang seharusnya menjadi sifat wanita. Tersembunyi dari kaum laki-laki. Ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratun. Idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan." Wanita itu aurat. Kalau dia keluar rumah, setan akan menghiasinya, memperindahnya, mempercantiknya. Apalagi kalau memang sudah cantik. Enggak cantik pun dibuat cantik oleh setan supaya kaum lelaki memandangnya. Iya. Tapi sekarang enggak keluar rumah. Tapi fotonya ke seluruh dunia sama saja. Iya. Selfie terus. Fotonya di medsos. Dia enggak keluar rumah, enggak terlihat. Pakai cadar. Tapi fotonya di medsos di profil WhatsAppnya dan seterusnya. Ini tidak benar. Wanita itu tidak boleh terlihat, tidak ketika dia buka aurat, tidak pula ketika dia pakai jilbab, tidak juga ketika pakai cadar. Tidak ada dalil yang menunjukkan kalau dia buka aurat kita nggak boleh lihat, kalau dia sudah pakai cadar berarti boleh dilihat. Tidak, semuanya terlarang. Dua-duanya terlarang. Dia buka aurat atau dia sudah pakai cadar sekalipun nggak boleh dilihat kecuali untuk keperluan-keperluan khusus seperti untuk melamar dan yang semisalnya. Iya. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatmu di ruangan khususmu lebih baik daripada ruangan umum, ruang tamu dan semisalnya." Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, "Wasalatuki fi khairun laki min salatiki fidariki." solatmu di ruangan yang umum lebih baik daripada solatmu di ruangan yang lebih luas lagi di ruangan yang lebih luas lagi intinya semakin besar akses manusia ke ruangan itu makin kurang bagus kemudian wasalatuku fi wa salatuki fi dariki khairun laki min salatuki fi masjidin dan salatmu di rumahmu itu lebih baik daripada salatmu fi masjid kaumika di masjid kaummu ya misalkan ada kompleks kecil ada musola kecil lebih baik di rumah wa salatuki fi kaumiki khairun laki min salatuki fi masjidi dan solatmu di masjid kaummu itu lebih baik daripada solatmu di masjidku. Apa mas, masjid Nabi? Masjid Nabawi. Yang solat di situ senilai seribu solat di masjid lain. Tetapi ternyata lebih baik bagi wanita solat di rumah. Masya Allah. Dan ini berlaku umum. Termasuk para wanita yang pergi umroh atau haji lebih bagus di hotel lebih bagus di tempat tinggalnya sementara di hotel dibanding ke masjid. Iya. Lebih afdal dibandingkan dia ke masjid. Dia pun akan mendapatkan pahala seperti seribu solat atau di Masjidil Haram seperti seratus ribu solat. Masya Allah, ini benar-benar ada hikmah syariat yang bisa kita petik. Wanita itu harus betul-betul disembunyikan nggak boleh dilihat, nggak boleh terlihat kecuali suaminya atau yang memiliki hubungan mahram. Iya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Jadi kesimpulannya, wanita boleh ke masjid dengan syarat menjaga adab-adab sesuai syariat, namun rumah lebih baik, solat di rumah lebih baik, dan di rumah pun lebih tersembunyi, lebih bagus lagi. Kita masuk pembahasan berikutnya adabul masyi ila ila al masjid. Adab-adab berjalan ke masjid. Penulis hafizahullah taala menyebutkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim. Bainama nahnu nusalli ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aja bala terjalin. Tatkala kami Solat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tiba-tiba beliau mendengarkan ada suara gaduh Dari kaum lelaki Falamma masalah, qala ma nukum. Ketika beliau sudah selesai sholat Beliau bertanya Ada apa dengan kalian? Kenapa ribut-ribut? Qalu istajalna ila salah maka para sahabat pun berkata kami terburu-buru mengajar solat berjamaah yakni takut terlambat qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fala taf'alu jangan kamu lakukan idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah jangan kamu terburu-buru kalau kamu mendatangi solat maka datangilah dengan tenang Walaupun sudah terlambat, tidak masalah. Walaupun sudah terlambat, tetap santai, tenang, jangan terburu-buru. Dan jemaah sekalian, terburu-buru itu dari syaitan. Dan kita nggak akan bisa khusyuk, sulit untuk khusyuk kalau terburu-buru. Iya, jantungnya aja berdegup kencang kalau terburu-buru. Jadi sulit untuk khusyuk. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fama adraktum fasallu." wa mafatakum fa'atimu. Maka apa yang kalian dapatkan, lakukan sholat itu. Kalian dapatkan imam melakukan apa namanya? Ruku, rukulah. Kalian dapatkan ikuti. Apa yang luput dari kalian, maka sempurnakan. Nanti ditambah setelah imam selesai. Jadi tidak ada masalah. Iya. Tapi ada yang mengatakan, saya malu kalau terlambat. Makanya jangan terlambat. Iya. Usahakan cepat datang. Hmm. Kalau malu berarti bagus, masih ada iman. Ya. Kalau sudah nggak malu kurang iman. Beliau juga menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila salati." wa alaikum bisakinati wal waqar apabila kalian mendengarkan iqamah maka berjalanlah menuju salat dalam keadaan tenang dan penuh kewibawaan tidak tergesa-gesa wala tusri'u jangan kalian terburu-buru fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapatkan, solatlah dan apa yang luput dari kalian sempurnakanlah nanti setelah imam solat. Demikian pula hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu diriwayatkan al Imam Abu Daud dan Tirmidzi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ila al fala yashbikanna baina asabihi fa innahu fi salatin apabila seorang dari kalian telah berwuduk lalu dia memperbagus wuduknya kemudian dia keluar dengan sengaja menuju masjid artinya dengan berniat ke masjid bukan keluar jalan-jalan kemudian mampir ke masjid maka janganlah dia menjalin jari jemarinya karena dia sudah berada dalam salat menjalin jari jemari artinya seperti ini dijalin. Iya. Ini makruh hukumnya ketika kita berjalan atau menunggu salat. Berjalan menuju salat atau menunggu salat. Tapi di selain waktu itu tidak ada masalah. Tidak makruh. Kenapa? Karena kita sudah dalam salat, harus lebih serius, lebih apa namanya? fokus menuju salat kalau seorang masih menjalin jari jemarinya, seakan-akan dia tidak serius. Iya Ini hukumnya makruh. Mayakulu idha kharaja min baitihi. Jadi itulah tadi adab-adab keluar menuju masjid. Sekarang pembahasan berikutnya doa keluar rumah. Subhanallah, penulis ingin kita mendapatkan kebaikan yang sempurna. Pembahasannya sholat berjamaah, tapi beliau bahas tuntas sampai adab keluar rumah maupun doa yang hendaklah kita baca ketika keluar rumah dan ketika di jalan di jalan menuju masjid. Apa doanya? Beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa membaca ketika keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah tidak ada usaha tidak pula kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Jemaah sekalian, inilah doa keluar rumah. Maka ketika dia mengucapkan itu akan dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wuqita. Kamu telah mendapat petunjuk, kamu telah dicukupi dan kamu telah dilindungi. Wa tanaha anhu syaitan, maka setan pun menjauh darinya. Subhanallah. Luar biasa doa ini ya. Tapi jemaah sekalian, apakah setiap orang yang membaca doa ini dia mendapatkan keutamaan ini? Dikatakan kepadanya, kamu sudah dapat petunjuk. Artinya kamu nggak akan tersesat. Di luar rumah itu banyak kesesatan. Hati-hati. Maka ini doa bukan sekedar terlindung dari bahaya yang sifatnya fisik. Justru yang lebih besar bahaya yang mengancam akidah. Tapi subhanallah saat ini pun yang mengancam akidah sudah masuk sampai ke rumah-rumah kita melalui berbagai macam media. Iya. Maka siapa yang baca ini, dia akan dilindungi dari kesesatan. Kemudian dicukupkan, kemudian dilindungi dari semua mara bahaya. Dan setan menjauh darinya. Setan gak dekat-dekat dengannya, menjauh. Masya Allah, setan gak berani dekat-dekat tapi apakah semua orang yang membaca doa ini mendapatkan keutamaan ini? Jawabannya tidak. Hanya orang yang membacanya dengan memahami maknanya dan disertai dengan kehadiran hati dan juga mengamalkan kandungannya. Dia akan mendapatkan. Sekedar baca saja tapi nggak paham, dia nggak akan dapat. Tidak pula mengamalkan, baik mengamalkannya secara zahir maupun batin. Jadi harus kita paham jemaah sekalian. Ini betul-betul penyerahan diri kepada Allah, tawakal kepadanya. Walaupun kita baca doa ini, tapi ternyata kita bertawakal kepada pengawal kita misalkan atau polisi di jalan atau naudzubillah jimat maka tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menegaskan man aka man syai'an wukila ilai. Siapa yang bergantung kepada sesuatu akan dibiarkan kepadanya, yaitu Allah tidak akan menolongnya. Jadi ini jangan sekedar baca. Dan ini berlaku bagi semua zikir. Semua zikir yang kita baca kita hanya akan mendapatkan keutamaannya apabila kita pahami, renungkan di dalam hati dan yakin kebenarannya serta amalkan kandungannya. Maka zikir ini adalah penyerahan diri kepada Allah. Kita pun memasrahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan keyakinan yang kuat hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Demikian pula doa yang lain di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Muslim Ibnu Abbas pernah menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menyebutkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu beliau bersabda beliau berkata, "Fa'adzana al-mu'adzin fa kharaja ila salati wa huwa yaqul." Ketika muadzin mengumandangkan azan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat seraya berkata, seraya berdoa. Ini doa dalam perjalanan menuju solat. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku. Wa fi lisani nuran. Dan cahaya pada lisanku. Waj'al fi sam'i nuran. Dan jadikanlah cahaya pada pendengaranku. Waj'al fi basari nuran dan jadikanlah cahaya pada penglihatanku waj'al min khalfi nuran dan jadikanlah cahaya di arah belakangku wa min amami nuran dan cahaya dari arah depanku waj'al min fawqi nuran dan jadikanlah cahaya dari atasku wa min tahti nuran dan cahaya dari arah bawahku Allahumma a'tini nuran ya Allah anugerahkanlah kepadaku cahaya apa makna cahaya jemaah sekalian? Maknanya adalah hidayah di dunia dan cahaya di akhirat. Cahaya yang menerangi di akhirat. Di dunia adalah hidayah dan di akhirat adalah cahaya yang benar-benar menerangi. Dan bukanlah bermakna cahaya yang menerangi seperti lampu di dunia seperti anggapan sebagian orang, Nabi Muhammad SAW katanya nggak punya bayangan karena tubuhnya bercahaya, nggak ada bayangan. Ini tidak benar. Nabi SAW ketika sholat, sholat malam, Aisyah radhiyallahu anha nggak bisa lihat di mana Nabi. Maka Aisyah meraba-raba dalam kegelapan Kemudian Aisyah menyentuh kaki beliau. Menunjukkan apa? Nabi SAW nggak bercahaya. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya hidayah. Iya. Jadi rumah Nabi SAW dalam keadaan gelap. Nabi nggak seperti lampu. Nabi manusia biasa, seperti kita juga. Jadi masya Allah, ini doa yang sangat agung, minta hidayah. Minta dianugerahkan cahaya hidayah dan cahaya yang menyinari di akhirat kelak. Inilah yang kita baca jemaah sekalian. Dan betul-betul beliau merinci permohonannya. Minta cahaya pada lisannya, pada pendengarannya, pada penglihatannya, Kenapa jemaah sekalian? Karena ini adalah anggota-anggota tubuh yang sangat rentan terjerumus dalam dosa. Dosa lisan, dosa pendengaran dan dosa penglihatan. Masya Allah, ini yang dikhususkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling terpenting adalah hati. Adalah hati. Ini empat anggota tubuh yang secara khusus dimintai cahaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau empat anggota ini sudah terjaga, maka yang lainnya akan ikutan. Terutama hatinya. Hatinya adalah panglima. Kalau hatinya rusak, semua rusak. Kalau hatinya baik, semua akan ikut baik. Setelah hati lisan, kemudian pendengaran dan penglihatan. Karena ini adalah semua jendela pintu untuk dimasuki berbagai macam dosa-dosa ataupun sebaliknya dimasuki oleh ilmu. Iya. Maka perlu secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon hidayah. Masya Allah Apabila kita baca doa ini Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah berikan hidayah Pada lisan pada pendengaran dan penglihatan, terutama pada hati kita. Kemudian, sebelum masuk masjid, apa yang kita baca? Ada doanya lagi. Dan doa ini berlaku umum. Apakah di masjid Nabawi atau Masjidil Haram ataukah di masjid pada umumnya? Apa doanya? Penulis menyebutkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau apabila masuk masjid maka beliau akan membaca doa أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم Aku berlindung dengan Allah yang maha agung dan dengan wajahnya yang maha mulia dan dengan kekuasaannya yang maha terdahulu syaitanir rajim dari syaitan yang terkutuk atau yang terlaknat. Jadi inilah doa sebelum masuk masjid. Ada doa yang lebih ringkas sebagaimana akan kita sebutkan. Namun dalam doa ini mengandung pelajaran penting bagi kita untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Dan syaitan ada di mana saja termasuk di masjid. Hati-hati. Dan lebih berbahaya lagi kalau kita yang jadi setan. Kenapa? Karena mengganggu orang sholat atau mengganggu orang menuntut ilmu. Orang lagi menuntut ilmu diajak ngomong. Ya, ini menyerupai setan. Atau jangan-jangan sudah jadi setan. Ya. Orang mau menuntut ilmu diajak bicara. Hati-hati. Yang mengganggu orang beribadah itulah setan. Menghalangi orang-orang beribadah itulah setan. Makanya kata Imam Luqayyim rahimahullah, orang yang menggembosi majelis ilmu, dia adalah wakilnya setan di muka bumi. Wakilnya setan di muka bumi kalau dia menggembosi majelis ilmu, melarang orang menghadiri majelis ilmu, menghalang-halangi adanya majelis ilmu. Hati-hati. Maka kita perlu perlindungan Allah. Kemudian di sini boleh berlindung kepada Allah dengan cara bertawassul dengan sifat-sifatnya, dengan nama dan sifatnya. Ini dalam dalam doa ini ada contoh bagi kita bagaimana bertawasul dengan nama Allah dan sifatnya. Di sini ada satu nama Allah bahkan dua Allah dan Al-Azim kemudian dua sifat Allah dua sifat Allah yaitu sifat wajah dan sultan kekuasaan maka seperti ini boleh ini contoh bertawassul dengan nama dan sifat Allah ketika beristiazah a'udzu billahil azim aku berlindung dengan Allah yang maha agung ini dua nama Allah nama Allah dan al-azim lafaz Allah dan Al-Azim ini adalah dua nama Allah. Kemudian dengan sifat wajahnya. Wajah Allah yang mulia dan kekuasaannya yang sejak dahulu kala. Sejak zaman azali. Jadi ini contoh berdoa dalam isti'adzah dengan nama dan sifat Allah. Contoh lain, dalam permohonan. Misalkan kita mengatakan Allahumma birahmatika astagitu. Ya Allah dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jadi mohonnya kepada Allah tapi dengan bertawassul menyebut sifat Allah. Iya. Allahumma. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Kemudian kita tambahkan lagi birahmatika dengan rahmatmu. Aku mohon pertolongan. Tapi kalau kita mengatakan ya rahmat Allah itu salah. Wahai rahmat Allah, kita menyeru memanggil rahmat Allah. Itu salah, itu syirik. Sebab rahmat Allah bukan nama Allah. Iya. Kalau kita mau menyeru, menyeru panggil nama Allah saja. Kalau kita panggil selain nama Allah, itu termasuk kategori kesyirikan. Demikian pula dalam sumpah. Dalam sumpah boleh dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi ini faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Kemudian yang berikutnya beliau menyebutkan hadis Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaqul." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk masjid, beliau berdoa, "Bismillah wassalamu ala Rasulillah. Allahummaghfirli dzunubi li dhunubi waftah li abwaab rahmatik." Bismillah dengan menyebut nama Allah Wassalamu ala rasulillah Dan keselamatan atas Rasulullah Allahumma gfirli dunubi Ya Allah ampunilah dosa-dosaku Waftahli abwa barahmatik Dan bukakanlah untukku Pintu-pintu rahmatmu Doa ini juga menunjukkan kepada kita Di rumah Allah di masjid disitulah dibukakan pintu-pintu rahmat Allah semakin banyak. Ini dibaca sebelum masuk masjid. Ketika keluar masjid, maka beliau membaca Bismillah Wassalamu ala Rasulillah Allahumma gfir li dhunubi Waftahli abwa bafadlik Dengan menyebut nama Allah keselamatan atas Rasulullah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu anugerahmu. Jadi sama bacaannya, hanya bedanya di bagian akhir. Kalau masuk abu rahmatik, kalau keluar abu fadlik. Artinya apa jemaah sekalian? Keutamaan dari Allah berupa rezeki karena setelah sholat apa yang kita lakukan? Fantasyiru fil ardi. Bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rezeki. Jadi setelah sholat kita mencari rezeki maka kita minta dibukakan pintu-pintu anugerah dari Allah. Iya, kalau masuk masjid dibukakan pintu rahmat agar kita mendapatkan ampunan dengan beribadah kepada Allah. Baik. Kemudian apa yang kita lakukan setelah itu tahiyatul masjid. Melakukan salat tahiyatul masjid. Dan penulis berpendapat tahiyatul masjid ini hukumnya wajib. Dan ini pendapat sebagian ulama. Walaupun jumhur ulama berpendapat tidak sampai wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Iya. Ala kulihal hal salat tahiyatul masjid sangat-sangat dianjurkan. Sebagaimana beberapa hadis di antaranya hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila seorang dari kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Dan di dalam hadis tidak ada penamaan sholat tahiyatul masjid. Tidak ada penamaan sholat tahiyatul masjid. Hanya Nabi mengatakan hendaklah solat dua rakaat. Dan itu bisa bermakna solat apa saja. Kita solat sunnah sebelum solat wajib, solat sunnah rawatib, atau solat wajib itu sendiri itu sudah mencukupi. Iya. Yang penting solat dua rakaat dulu sebelum solat. Kata penulis, zohir hadis ini adalah wajib karena perintah. Pada asalnya perintah itu adalah wajib. Tidak ada dalil menurut beliau yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Iya. Walaupun kata beliau sebagian ulama menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salawatul khams illa an tatawwa syai'an." Kamu wajib sholat lima waktu. Itulah yang diwajibkan atasmu kecuali kamu sendiri menambahnya dengan tatawwu. Maka kata beliau dalam pembahasan usul hadis ini belum cukup untuk dijadikan dalil yang memalingkan dari kewajiban. Karena hadis ini sifatnya adalah bimbingan. Sifatnya adalah bimbingan. Bukan satu yang menegaskan bahwa tidak ada tidak ada lagi solat wajib selain solat lima waktu. Iya. Jadi kesimpulannya sebagian ulama berpendapat Sholat tahiyatul masjid sampai pada tingkatan wajib. Kenapa? Karena ada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada dalil yang memalingkannya dari perintah wajib. Tapi tentunya wajibnya sholat tahiyatul masjid tidak sama dengan wajibnya sholat lima waktu. Sholat lima waktu itu bukan sekedar wajib, tapi rukun. Meninggalkannya adalah kekufuran dan meninggalkan solat tahiyatul masjid tentu tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Iya. Menurut ulama yang berpendapat wajib, maka hukumnya berdosa kalau kita meninggalkannya. Dan bahkan lebih menguatkan hal itu. Hadis yang lain, hadis Jabir bin Abdullah tentang kisah seorang sahabat yang masuk ke masjid dan Nabi saw sedang berkhutbah pada hari Jumat. Sahabat ini langsung duduk. Maka Nabi SAW menegurnya, Assalaita ya fulan, apakah kamu sudah salat wahai fulan? Kata beliau, belum. Maka Nabi SAW mengatakan, Kum farka, berdirilah dan salatlah. Jadi dia sudah sempat duduk dan ketika itu sedang khutbah Jumat, khutbah Jumat kan wajib didengarkan. Tapi tetap saja sahabat ini diperintahkan untuk melakukan solat tahiyatul masjid terlebih dahulu sebelum dia duduk walaupun imam sedang khutbah. Iya. Ini dalil yang menguatkan wajibnya solat tahiyatul masjid wallahu alam. Kemudian permasalahan penting uki mati sholat, fala salata illal maktubah. Kalau sudah komat maka tidak ada solat kecuali solat wajib. Iya. Kalau sudah komat tidak ada solat kecuali solat wajib. Artinya nggak boleh lagi ada yang solat sunnah. Apabila sudah dikumandangkan iqamah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala illa al-maktubah." kalau solat sudah di komat maka tidak ada solat lagi kecuali solat wajib ya demikian pula dalam hadis Malik bin Buhayna bahwasanya Rasulullah SAW melihat seseorang solat dua rakaat padahal sudah komat maka selesai solat para sahabat mengerumuni beliau dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda as, as uh, subhu arba'an as uh, subhu arba'an apakah subuh sudah jadi empat rakaat apakah subuh sudah jadi empat rakaat artinya apa beliau marah terhadap orang yang masih sholat padahal sudah dikumandangkan iqamah untuk sholat subuh seakan-akan dia sholat empat rakaat iya hanya saja sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah di rakaat yang kedua kemudian komat dan masih mungkin dia cepat selesaikan hendaklah dia selesaikan tapi kalau baru di rakaat pertama hendaklah dia putuskan sholatnya jadi demikian kalau masih di rakaat pertama masih panjang sholat sunnahnya walaupun dia sudah sholat maka sholatnya diputuskan langsung bergabung dengan jamaah. Tapi kalau sekiranya sholatnya sudah tinggal pendek, sudah mau habis, tidak apa-apa dia cepat-cepat selesaikan, kemudian dia ikut sholat berjamaah. Iya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di dalam solat berjamaah hendaklah kita berusaha mendapati takbiratul ihram bersama imam karena ini ada keutamaan khusus jadi usahakan jangan terlambat kalau perlu sebelum azan kita sudah siap di masjid minimal sebelum komat sudah di masjid minimal lagi sebelum imam takbiratul ihram kita sudah siap di belakang saf dan kita bertakbir takbiratul ihram tepat setelah imam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sallalillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari 40 malam dengan cara berjamaah dia mendapatkan takbir bersama imam yang pertama takbiratul ihram maka akan dituliskan baginya dua baroah dua pelepasan diri baraatun minan nar wa baraatun minan nifaq atau dua pembebasan. Pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari kemunafikan. Subhanallah, ini keutamaannya sangat besar sekali. Siapa yang sholat selama minimal 40 malam atau 40 hari 40 malam, artinya 5 waktu kali 40 bersama jamaah dengan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam maka dia akan dituliskan untuknya dua pembebasan pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari kemunafikan artinya dia tidak akan memiliki sifat orang-orang munafik di dunia ini iya jadi usahakan kita dapatkan takbiratul ihram bersama imam dan jemaah sekalian bersiap di masjid sebelum sholat itu juga membantu kekhusyukan. Terlebih lagi kita sudah sholat dulu Sholat sunnah Maka hati kita akan lebih tenang Sholat itu kan menenangkan diri Kita sudah sholat Secara fisik juga sudah lebih tenang Beda dengan orang yang baru datang Apalagi buru-buru Iya Secara fisik dia masih belum tenang mungkin juga jantungnya berdegup kencang. Jadi lebih sulit untuk khusyuk. Jadi solat sunnah bagaikan sebuah pemanasan sebelum solat wajib agar dia lebih khusyuk dalam solat. Dan khusyuk adalah ruhnya solat. Tanpa khusyuk bagaikan badan tanpa ruh. Baik, ini hikmahnya kita usahakan cepat datang ke masjid. permasalahan tentang orang yang datang ke masjid dan imam sudah selesai sholat. Apa yang harus dia lakukan? Penulis menyebutkan sebuah hadis dari Sa'id bin musayyib Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Beliau berkata, "Hadara rajulan minal ansar al-maut." Kematian telah mendatangi salah seorang sahabat Ansar. Maksudnya sudah menjelang wafat. Faqala, maka beliau berkata, "Inni muhadditsukum hadisan ma uhadditsukumuhu illa ihtisaban." Sesungguhnya saya akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis. Tidaklah saya menyampaikan kepada kalian kecuali demi mengharapkan pahala dari Allah. Jamaah sekalian perhatikanlah di sini kita bisa memetik pelajaran. Sahabat ini sudah mau wafat. Tetapi subhanallah dia masih bersemangat untuk mengajarkan ilmu. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia wafat dalam kondisi ini yang terakhir, maka ini adalah husnul khatimah. Dan dia juga tahu ini adalah sebesar-besarnya ibadah dia juga mengerti ini pahalanya akan apa namanya? terus mengalir kepadanya. Maka dia masih sempat-sempatkannya untuk menyampaikan ilmu padahal sudah mau wafat. Iya. Dia tidak berwasiat soal harta. Tapi wasiatnya adalah soal ilmu. Dan di sini tidak disebutkan siapa sahabat ini. Di sini ada satu faedah bisa kita petik kalau nama sahabat tidak disebutkan, itu disebut orangnya majhul, nggak dikenal. Tapi kalau sahabat nggak dikenal, tidak membahayakan hadis. Maksudnya hadisnya tetap sahih. Beda kalau yang tidak dikenal adalah tabi'in. Misalkan eh, seorang tabi'ut tabi'in mengatakan telah menyampaikan kepadaku si fulan atau seorang laki-laki dia mendengarkan sahabat berkata, Abu Hurairah berkata misalkan. Maka status hadis ini adalah lemah. Kenapa? Fulan itu nggak jelas siapa. Ini contoh jemaah sekalian mengetahui hadis sahih dan hadis lemah. Kalau seorang perawi mengatakan telah menyampaikan kepadaku fulan bahwa dia mendengarkan Abu Hurairah berkata, maka hadisnya lemah. Kenapa? Fulannya nggak jelas siapa. Gurunya nggak jelas. Apalagi gurunya yang sudah jelas sesat. Ya hati-hati. Ini gurunya nggak jelas, maka hadisnya doif. Hadisnya lemah. Ini dalam periwayatan hadis. Dalam periwayatan hadis. Iya. Tapi kalau dikatakan seorang sahabat nggak jelas sahabat siapa, maka itu tidak memberi pengaruh pada riwayat sahabat seluruhnya adalah modul orang-orang terpercaya tidak ada keraguan sedikit pun satupun sahabat tidak perlu diragukan mereka dipersaksikan keadilannya kejujurannya oleh Allah dan Rasulnya di dalam banyak dalil Al-Quran dan Sunnah inilah keistimewaan sahabat jangan ragu dengan seorang sahabat pun walaupun kita nggak kenal, walaupun kita jarang-jarang dengar namanya. Tapi kalau dia dipastikan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ragu. Dia pasti jujur. Apa yang dia sampaikannya kalau dia mengatakan itu hadis pasti benar. Iya. Lalu apa yang beliau sampaikan di sini? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Kata beliau, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al kharaja ila salati." Apabila seorang dari kalian ber, berwuduk lalu dia memperbagus wuduknya. Perhatikan jemaah sekalian, selalu diingatkan kita memperbagus wuduk. Ini penting untuk mendapatkan pahala solat wajib dan juga pahala solat berjamaah dan juga pahala berjalan menuju masjid. Wudhu memberikan pengaruh. Kalau wudhunya nggak beres, maka dia nggak akan dapat, nggak akan dapat secara sempurna. Jadi di sini pentingnya mempelajari wudhu dengan benar. Kemudian dia keluar menuju solat. Dia berwudhu dengan benar, lalu dia keluar menuju solat. Lam yarfa qadamahul yumna illa katab Allah azza wa jalla lahu hasanah tidaklah dia mengayunkan kakinya yang kanan untuk melangkah kecuali Allah azza wa jalla akan menuliskan baginya satu kebaikan walam yada qadamahu al-yusra illa hatta Allah azza wa jalla anhu sayi'atan dan tidaklah dia mengayunkan kakinya yang kiri kecuali Allah azza wa jalla akan menghapuskan satu dosanya. Falyuqarrib ahadukum aw liyuba'id. Maka silahkan siapa yang mau mendekat ke masjid atau mau menjauh. Maksudnya mau tinggal jauh dari masjid. Maksudnya silahkan siapa yang mau pahala banyak atau pahala sedikit. Terserah kalian. Mau pahala banyak, mau pahala sedikit. Ada satu kaum mereka minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pindah dekat masjid. Maka Nabi menyampaikan hadis yang semisal ini. Kalian lebih jauh dari masjid, pahalanya lebih besar. Silakan kalau mau mendekat, pahalanya jadi berkurang. Masya Allah. Jadi ini jangan kita sia-siakan. Tinggalnya kita jauh dari masjid, pahalanya semakin besar. Sampai-sampai ada seorang sahabat ditawarkan karena rumahnya cukup jauh dari masjid, ditawarkan sebuah kendaraan atau disarankan untuk membeli kendaraan, beliau nggak mau. Beliau nggak mau karena beliau pingin setiap langkahnya mendapatkan pahala. Iya. Fa'in atal masjidah fasalla fi jama'atin gufiralahu. Maka ketika dia tiba di masjid lalu dia salat bersama jamaah, maka dia diampuni dosa-dosanya. Fa'in atal masjidah wa qad sallu ba'dan wa baqiya ba'dun sallama adraka wa ما wa atamma ma baqiya kana kemudian kalau ternyata dia tiba di masjid dan jamaah sudah sholat sebagian dan masih tersisa sebagian rakaat maka hendaklah dia ikut sholat sesuai dengan apa yang dia dapatkan dan hendaklah dia sempurnakan yang belum dia sempurnakan setelah jamaah selesai maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka inilah sisi pendalilannya orang yang terlambat sholat ketika jamaah masih melakukannya kemudian dia ikut dia mendapatkan pahala yang sama jamaah sekalian kenapa dia dapatkan pahala yang sama karena dia berniat sholat jamaah dari awal sampai selesai dan dia sudah berusaha hanya terlambat artinya kalau dia sengaja ter, dia sengaja melambatkan diri dia nggak akan dapat pahala yang sama seperti mereka dia lebih kurang fa'in atal masjidah wa qad sallu fa atamma kana kadalik kalau dia datang ke masjid dan mereka sudah selesai sholat lalu dia kemudian menyempurnakan solatnya, maka dia juga dapat pahala yang sama. Karena kenapa dia dapat pahala yang sama? Karena dia sudah niat dan dia sudah berusaha. Dia sudah niat dan dia sudah berusaha. Maka dia pun dapat pahala yang sama. Dan juga karena itu sudah kebiasaannya. Jadi orang yang luput ini anugerah dari Allah. Orang yang luput dari satu ibadah, tapi ibadah itu sudah biasa dia kerjakan. Orang ini maksudnya dia sudah terbiasa sholat berjamaah. Satu hari dia sudah niat dan dia sudah usaha melakukan sholat berjamaah, tapi dia terlambat. Mungkin ada halangan di jalan, sehingga dia terlambat. Maka dia tetap mendapatkan pahala yang sama. Iya, dengan syarat itu sudah biasa dia lakukan dan dia berniat juga dia sudah ada usaha. Iya. Karena disebutkan dalam hadis yang lain Idza safar al-abdu aw marida aw idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'mal mukiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka akan dituliskan pahala baginya yang terbiasa dia kerjakan ketika apa namanya sedang mukim lagi sehat. Masya Allah, ini pahala amal soleh ketika kita sedang sehat, ketika sedang lapang. Ketika kita sedang sibuk atau sedang kesusahan, sulit untuk sholat berjamaah misalkan, atau sakit, maka kita tetap mendapatkan pahalanya. Iya, apalagi kalau kita sudah niat disertai usaha. Iya. Demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Penulis menyebutkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu, tsumma raha, wajada an-nas qad sallu, a'tahu Allahu azza wa jalla mithla ajri man sallaha wa hadaraha." la yang kusudali min ujurihim syai'a Barang siapa yang berwudu lalu dia memperbagus wudunya kemudian dia berangkat untuk solat tetapi dia dapatkan manusia sudah solat maka Allah akan menganugerahkan kepadanya pahala seperti orang yang solat dan menghadiri jamaah atau ikut berjamaah tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi masya Allah dengan niat dan usaha dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengamalkannya. Iya. Jemaah sekalian, kita tambahkan sedikit. Setelah itu kita tanya jawab karena waktu sudah hampir habis. Mungkin ada yang pertanyaan, ada yang mau bertanya silakan ditulis saja biar cepat. Permasalahan berikutnya adalah permasalahan yang sangat penting sekali banyak tidak dipahami oleh orang yang ikut salat yaitu ad-dukhulu ma'al imam ala ay, ala ayi halin kana ikut imam bagaimanapun kondisi imam ini penting sekali untuk dipahami ini adab penting dalam sholat berjemaah. Artinya, kalau imam sedang berdiri, kita ikut berdiri. Imam sedang ruku, kita langsung ruku. Imam sudah sujud, kita langsung sujud. Tapi ingat, takbiratul ihram dulu. Jangan sampai enggak takbiratul ihram. Iya. Karena takbiratul ihram itu rukun sholat. Siapa enggak baca, siapa enggak melakukan, enggak sah sholatnya. Iya. Jadi ini yang harus kita lakukan kalau kita datang ke masjid, imam sudah sholat. Bagaimanapun posisi imam ikut. Setelah takbiratul ihram, kemudian takbir intikal. Takbir perpindahan. Dari posisi kita berdiri, mengikuti imam. Iya. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib dan Muad bin Jabal radhiyallahu anhuma mereka berdua berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza aha idza ata ahadakum idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam apabila seorang dari kalian mendatangi salat berjamaah dan imam dalam satu keadaan maka ikutlah seperti apa yang dilakukan oleh imam imam sudah ruku langsung kita ikut ruku imam sujud langsung kita ikut sujud. Tapi ingat harus takbiratul ihram dulu. Ada sebagian orang yang enggak takbiratul ihram, langsung dia takbir dengan niat takbir ruku. Ini salah besar. Salah besar. Enggak sah solatnya. Takbiratul ihram itu adalah kunci pembuka solat. Pengharamnya solat. Kalau dia enggak takbiratul ihram, dia belum solat namanya, belum masuk solat. Ya hati-hati. Jadi niatkan takbiratul ihram dulu baru kemudian takbir untuk ruku atau sujud. Nah, sekarang permasalahan yang penting juga kapan seseorang terhitung dapat rakaat tersebut? Ketika dia mendapati imam sudah mulai sholat. Apakah di posisi imam berdiri baru dia dapat satu rakaat atau imam sudah ruku dia tetap dapat satu rakaat atau imam sudah sujud bagaimana maka pendapat yang benar insya Allah pendapat yang kuat adalah kalau dia mendapati imam sedang ruku ini maksimalnya dia dapat rakaat tersebut dia dapat rakaat tersebut kalau dia dapati imam sedang ruku kalau imam sudah bangkit dari ruku sudah iktidal maka dia tidak mendapatkan rakaat itu tapi hendaklah dia tetap ikut walaupun dia tidak dapat rakaat itu dia tetap ikut sama halnya ketika imam sudah sujud dia hendaklah ikut langsung sujud tapi jangan dihitung itu sebagai rakaat yang dia dapatkan tidak itu tidak dia dapatkan sehingga harus dia sempurnakan nanti satu rakaat penuh setelah sholat iya Beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Nabi SAW bersabda, "Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'taduha syai'an." Apabila kalian mendatangi salat dan kami sedang sujud, ikutlah sujud tapi jangan dianggap sebagai apapun. Maksudnya jangan dianggap sebagai satu rakaat. Iya. Dia wajib ikut sujud, tapi jangan dianggap itu sebagai satu rakaat. Wa man adraka ar-raka'ata faqad adraka shalah. Barang siapa mendapati ruku, maka dia telah mendapati salat itu. Iya, jadi minimalnya adalah ruku dia dapatkan. Kalau dia dapati imam masih ruku, maka dia dapat salat itu. Kalau imam sudah bergerak dari ruku menuju berdiri, dia sudah nggak dapat. Apalagi kalau sudah sempurna berdiri. Iya. Dia sudah nggak dapat. Baik. Bahkan jemaah sekalian, dibolehkan ketika misalkan dia masuk masjid, imam sudah ruku. Sementara dia belum masuk saf. Boleh dia ruku, kemudian dia berjalan dalam kanan ruku. Iya, itu boleh boleh dia lakukan seperti itu dan dia dapat satu rakaat. Walaupun ketika imam bangkit, dia belum juga sampai di saf. Maka dia juga ikut bangkit, kemudian dia berjalan masuk saf. Iya. Tapi dengan syarat ya, dia posisinya sudah menghadap kiblat, bukan dia masuk dari pintu samping lalu dia ruku berjalan menyamping bukan. Dia berjalan mengarah, mengarah ke arah kiblat. Karena itu adalah syarat sholat menghadap ke kiblat. Iya. Jadi posisinya sudah sejajar dengan imam menghadap ke kiblat, kemudian dia ruku, itu boleh. Lalu dia berjalan dalam ruku. Itu boleh. Iya. Sebagaimana hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud, afwan Imam Al-Bukhari juga Abu Daud annahu intaha ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un faraqa'a qabla ayyasila ila saf bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tiba di masjid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ruku maka beliau ruku beliau pun ikut ruku sebelum beliau masuk saf sebelum beliau masuk ke dalam saf maka beliau menyebutkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bersabda zadaqallahu hirsan wala ta'ud Semoga Allah menambah semangatmu, yaitu semangat ikut imam. Namun jangan kamu ulangi. Apa maknanya jangan kamu ulangi? Yang benar adalah ulama berbeda pendapat tentang makna jangan kamu ulangi. Yang benar insya Allah sebagaimana dikuatkan Syekh Al-Albani juga. Jangan kamu ulangi terburu-buru masuk soft. Itu maknanya. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau terburu-buru ketika itu pingin cepat ikut sholat berjamaah. Itu yang dikatakan Nabi SAW, jangan kamu ulangi. Jadi, berjalan dalam ruku, pelan saja, jangan terburu-buru. Iya. Berjalan dalam ruku, pelan saja, jangan terburu-buru. Iya. Demikian pula, terdapat sebuah riwayat dari Atta bahwasanya beliau mendengarkan Az-Zubair Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair di atas mimbar berkata, "Idza dakhala ahadukumul wa an nasu ruku'un falyarka." Apabila seorang dari kalian masuk masjid dan jamaah sudah ruku, hendaklah dia ruku. Hatta yadkhula summa yadib barakian hatta yadkhula fi shaf. Sampai dia masuk kemudian hendaklah dia berjalan dalam keadaan ruku sampai dia masuk ke tengah-tengah sof. Fa inna dzalika sunnah. Karena yang demikian itu adalah sunnah. Jadi itu sunnah. Dan jemaah sekalian, ini sunnah tapi kalau kita lakukan di masjid umum dan akan menyebabkan orang-orang di situ terfitnah. Terfitnah itu artinya apa? Salah paham. Dia pikir antum membawa aliran sesat sehingga antum dituduh beraliran sesat dan antum nggak bisa lagi berdakwah di situ. Maka sunnah seperti ini boleh ditunda. Boleh ditunda. Kalau ada kekhawatiran seperti itu. Dipahami ya? Inilah yang namanya mengamalkan sunnah dengan cara sunnah. Bukan hanya bermodal semangat untuk mengamalkan sunnah Sunnahnya begitu. Kalau kita mengamalkan sesuatu yang baru dan bisa memunculkan fitnah, mereka belum tahu, kita tunda. Sampai kapan? Sampai kita ajarkan kepada mereka. Mereka sudah paham, tidak khawatir muncul fitnah, baru kita ajarkan kepada mereka. Iya. Ini penting sekali. Yang terakhir, sebuah riwayat dari Zaid bin Wahab Kala beliau berkata kharajtu ma'a Abdullah ya'di bin Mas'ud min darihi ila masjid aku keluar bersama Abdullah bin Mas'ud dari rumahnya ke masjid falamma tawassatna al masjid raka al imam fakabbara Abdullah wa raka'a raka'atin ma'ahu maka tatkala imam Eh, maka tatkala kami tiba di masjid, di tengah masjid, imam ruku, maka Abdullah pun langsung bertakbir, kemudian beliau ruku dan mengikuti beberapa rakaat bersama imam atau beberapa ruku bersama imam. Afwan, fakabbara Abdullah wa waraqah wa raka'tu ma'ahu. Abdullah bin Mas'ud bertakbir, kemudian beliau ruku, maka aku pun ruku bersamanya. Summa masyayna hatta tahaina ila saf. Kemudian kami pun berjalan dalam keadaan ruku sampai kami tiba di saf. Haina rafa'al qaum ru'usahum. Ketika mereka sudah mengangkat kepala mereka. Jadi mereka berjalan belum sampai saf, jamaah sudah i'tidal. Falamma qadal imam as-salata kuntu wa ana ara anni lam udrik. Ketika imam sudah selesai salat, maka aku pun berdiri untuk melanjutkan apa namanya solatku karena aku memandang solatku belum sempurna tadi masih ada tinggal satu rakaat fa'akhada Abdullah biyadi wa ajlasani maka Abdullah memegang tanganku dan membuat aku duduk duduk kembali sumakal kemudian beliau berkata innaka qad adrakta sesungguhnya engkau telah mendapati solat pada raka, sejak rakaat yang pertama. Jadi sejak mereka ruku itu sudah dapat satu rakaat. Iya. Jadi di sini ada dua hal penting. Pertama, ruku dapat satu rakaat bersama imam. Kalau kita dapati imam ruku, yang kedua boleh ruku walaupun belum masuk ke dalam soft kemudian berjalan dalam keadaan ruku. Kemudian kalau imam sudah bangkit, kita pun bangkit iktidal dan kita lanjutkan berjalan masuk ke dalam soft. Baik. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Masih ada beberapa waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak. Sama. Iya. Tetap kita masuk masjid untuk menuntut ilmu atau untuk pembicaraan yang lainnya tetap dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu sama ya nggak ada bedanya oke ya. bekerja di dasarnya orang yang datang sholat berjamaah, sholat berjamaah termasuk sholat Jumat sesuai dengan waktu datangnya. Makin cepat dia datang, maka pahalanya makin besar. Iya. Demikian pula mendengarkan khutbah. Siapa yang mendengarkan khutbah dari awal, Tentu berbeda pahalanya dengan yang mendengarkan khutbah dari tengah. Tapi ada dalil-dalil yang menunjukkan seseorang yang sudah berniat untuk melakukan satu amalan dan juga sudah berusaha maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukannya walaupun dia tidak sampai melakukannya seperti orang yang melakukannya secara sempurna. Kenapa? Kenapa dia tidak dia tetap mendapatkan pahala? Karena dia tidak sengaja. Iya. Misalkan dia sudah perkirakan dari rumah ke masjid biasanya pas saya tiba 10 menit atau 15 menit sebelum azan sebelum khatib naik mimbar tapi ternyata di jalan ada macet nggak biasanya macet setahunya pada umumnya nggak macet nggak biasanya macet tiba-tiba macet maka insya Allah dia tetap dapat pahala yang sama dengan orang yang mendengarkan khutbah dari awal. Kenapa? Karena dia sudah punya niat dan usaha. Dia punya niat dan usaha. Iya. Beda kalau dia sengaja memang nggak ada usaha untuk datang, nggak ada niat, nggak ada usaha untuk datang mendengarkan khutbah dari awal. Dia sudah tahu. Biasanya jalan macet. Ya. Dia lama-lama datangnya. Akhirnya terlambat. Maka dia tidak dapat. Kenapa sengaja? Iya. Jadi beda ya yang sengaja dan tidak sengaja. Baik, wallahu alam. Demikian makna hadis yang kita sebutkan tadi. Tetangga mempunyai keponakan laki-laki. Walaupun tinggalnya di tetangga dusun, namun kerap kerap di rumahnya dan suaminya di perantauan. Sekarang keponakannya sudah berumur 30 tahun dan tuan rumah berumur 50 tahun. Namun para tetangganya tidak curiga karena keponakannya. Bagaimana menurut hukum Islam? Apakah bisa timbul fitnah? Jadi mempunyai keponakan laki-laki. Jadi seorang wanita mempunyai keponakan laki-laki. Jamaah sekalian, kalau itu adalah keponakan langsungnya, maka itu mahram. Misalkan anak kakaknya atau anak adiknya, itu mahram. Kalau kalau ponakan suaminya, maka bukan mahram. Iya. Kalau ponakan suaminya bukan mahram. Jadi kalau mahram nggak perlu dicurigai kecuali terbukti mereka melakukan hal-hal yang tidak-tidak walaupun mahram harus dipisahkan. Ya. Harus dinasehati, Iya. Jadi kalau itu ponakannya itu mahramnya. Dia boleh menemani safar, dia boleh berduaan, tidak ada masalah. Namun tentunya beda batas aurat antara wanita dengan mahramnya dan dengan suaminya. Batas aurat wanita dengan mahramnya sama dengan batas aurat antara sesama wanita. Dan pendapat yang benar insya Allah juga sama dengan wanita kafir. Apa batasannya? Sebatas tempat perhiasannya. Perhiasan di leher, maka leher ke atas, leher ke bawah nggak boleh. Kemudian perhiasan di kakinya, betis ke bawah, betis ke atas nggak boleh terlihat oleh mahramnya sekalipun, meskipun anaknya sendiri, meskipun anaknya sendiri yang sudah mengerti aurat. Iya. Kemudian perhiasan di tangan, lengan tangan, artinya lengan ke atas sudah nggak boleh. Itu batasannya. Iya. Jadi itu mahramnya tidak ada masalah. Kalau kecuali kalau dicurigai dia apa namanya orangnya apa istilahnya ya, ya cabul begitu maka tentu ini menimbulkan fitnah walaupun mahram kalau orangnya tidak beradab dengan adab syariat ya dia suka menjurus kepada zina ini harus dijauhi walaupun mahram harus dijauhi kalau dia berbicara yang menjurus kepada fahisyah kekejian perzinahan iya pakai parfum atau wewangian nggak boleh bagaimana kalau pakai deodoran rata-rata wangi kalau nggak pakai bau ketiak kurang sedap boleh nggak pakai deodoran dan baju yang direndam molto juga wangi gimana Ustaz jawabannya tidak boleh tidak boleh menggunakan apapun yang menimbulkan wangi pada pakaian atau tubuh wanita selain ketika bersama suaminya iya sama saja mau molto mau deodoran sama saja sabun sabun yang wangi kemudian dia keluar laki-laki lain tercium wanginya maka tidak boleh sama itu parfum namanya itu namanya tip parfum tidak dibenarkan ya tapi carilah deodoran yang tidak wangi seperti apa tawas ya kan tahu tawas Hah? tahu ya tawas tidak menimbulkan wangi tapi menghilangkan bau Insya Allah manjur itu. Kalau umroh, sholat di hotel lebih baik daripada di masjid. Waktu anak umroh lebih banyak di masjid. Karena kita umrohkan jarang-jarang ustaz. Jadi menikmati sholat dan zikir di masjid. Hotel digunakan untuk istirahat sebentar saja. Hukumnya apa ustaz? Tidak masalah. Hanya kita kan bicara lebih afdol saja. Sama dengan di rumah juga boleh sholat di masjid? Boleh, tidak masalah. Hanya lebih afdol di rumah. Iya. Makin tersembunyi makin afdol. Kalau pewangi pelembut pakaian seperti molto boleh atau tidak? Sama dengan tadi ya, tidak boleh. Kalau menimbulkan wangi dan tercium oleh laki-laki lain, sama bolehkah foto keluarga dipajang di ruang tamu? Pertama, memang para ulama berbeda pendapat. Apakah foto itu termasuk gambar bernyawa atau tidak? Banyak ulama-ulama besar, ahlus sunnah, kontemporer, menghukumi sama saja foto termasuk gambar bernyawa. Seperti Syekh bin Bas, Syekh Saleh Al-Fauzan dan para ulama yang lainnya. Dan sebagian ulama juga mengatakan itu bukan termasuk gambar bernyawa. Seperti Syekh Ibnu rahimahullah. Namun untuk kehati-hatian maka hendaklah kita jauhi. Kenapa? Karena kalau itu gambar bernyawa kita berdosa kalau pasang. Kalau itu bukan gambar bernyawa, kita nggak rugi. Iya kan? Kalau ternyata itu benar, bukan gambar bernyawa, menurut pendapat sebagian ulama, terus kita nggak pasang, kita nggak rugi kan? Tapi kalau ternyata itu gambar bernyawa, maka kita berdosa besar. Dan pendapat yang lebih kuat insya Allah itu juga termasuk gambar bernyawa. Kata Syaikhul Fauzan, hadis-hadis tentang gambar bernyawa itu sifatnya umum. Nggak ada pembedaan. Mau digambar dengan tangan atau dengan alat. Siapa yang lancang kata beliau? Berani memberi pengkhususan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Ketika beliau sampai rumah, Aisyah menyambut beliau dengan menyiapkan beberapa bantal untuk beliau duduk bersandar atau berbaring beristirahat dengan menggunakan bantal tersebut. Tapi apa yang terjadi? Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berubah marah sampai Aisyah ketakutan. Dan Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apa dosa saya? Saya taubat kepada Allah." Kata Nabi SAW, "Apa ini? Gambar-gambar ini?" Kata Aisyah, "Ini saya siapkan untuk engkau beristirahat padanya atau bersandar." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyuma khalaqtum." sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat kemudian dikatakan kepada mereka hidupkan yang telah kalian ciptakan dan disebutkan dalam riwayat yang lain yudahiuna khalqallah mereka menyaingi ciptaan Allah jadi walaupun seorang mengatakan saya nggak mungkin menyembah gambar itu tetap saja nggak boleh karena itu menyaingi ciptaan Allah iya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ber, juga berkata, "Innal baita alladhi fihi surah la yadkhuluhu al malaikah." Sesungguhnya rumah yang padanya ada gambar tidak akan dimasuki oleh malaikat. Jadi kita patut khawatir, jangan-jangan foto ini termasuk gambar bernyawa. Kan khawatir, bagus kan? Hati-hati. Kalaupun bukan gambar bernyawa, kita nggak rugi juga nggak pasang. Kalau kita pasang ternyata itu gambar bernyawa, rugi kita. Malaikat tidak masuk rumah kita. Kata para ulama, maksudnya malaikat rahmat. Adapun malaikat maut tetap masuk. Iya. Kalau sudah waktunya masuk. Ini yang pertama. Yang kedua, ulama ulama yang membol, yang mengat, yang berpendapat foto itu bukan gambar bernyawa pun itu enggak memudah-mudahkan. Seperti Syekh Nuthaimin. Beliau termasuk ulama yang berpendapat foto itu bukan gambar bernyawa. Tapi beliau tidak menganjurkan, membolehkan. Beliau hanya mengatakan hendaklah berhati-hati, hendaklah hanya kita gunakan foto itu kalau ada hajat. Contohnya buat KTP, buat paspor. Kalau cuma untuk sekedar foto kenangan, buat apa? Iya. Ini nggak ada hajat apa-apa. Kemudian yang ketiga, kalau itu di situ ada foto wanita, namanya juga foto keluarga pasti ada wanitanya. Maka tentu tidak boleh terlihat oleh laki-laki lain. Emang di situ nggak ada tamu laki-laki? Iya, pasti ada kan? Biasa datang. Namanya juga ruang tamu. Maka tidak dibenarkan foto wanita. Kalau itu ulama sepakat, nggak ada perbedaan pendapat ulama tidak boleh wanita itu difoto kemudian dilihat oleh laki-laki lain. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Jadi jangan salah kaprah seperti yang kita sebutkan tadi. Ada orang salah kaprah, dia pikir kalau dia buka aurat nggak boleh dilihat. Kalau sudah pakai jilbab boleh dilihat. Sama, tetap nggak boleh. Melihat asli maupun foto sama. Iya. Sama juga sudah pakai cadar nggak boleh juga. Ditambah lagi kalau fotonya lagi apa? Lagi umroh, lagi haji. Ini di samping nggak boleh, itu bisa memunculkan ria atau ujub, sombong. Hati-hati, merusak ibadah kita. Bagaimana kalau sedang sholat witir, tiba-tiba terdengar azan subuh? Sholat witirnya sah tidak? Sholat witirnya sah. Teruskan sholat witirnya, dia dapat pahala sholat witir apabila dia dapat ruku rakaat yang pertama sebelum masuk waktu subuh. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW bersabda, Man adraka rak'atan minas salah, faqad adraka salah. Wa man adraka rak'ata, faqad adraka salah. Siapa yang mendapati ruku, dia dapat sholat itu. Jadi minimal dia dapat ruku. Iya maka dia dapat pahala witir itu. Iya. Tapi kalau dia nggak dapat ruku, tetap saja teruskan sholatnya. Tidak apa-apa, jangan diputus. Namun dia tidak mendapatkan pahala witir karena dia tidak dapat sholat witir itu dia tidak dapat memang memang nggak dapat iya wallahu alam kalau saya sholat zuhur sebelum salam saya baca doa-doa yang ada dalam Al-Quran Karena saya tidak hafal Apakah boleh? Boleh Tidak masalah Membaca doa dari Al-Quran Baik ketika sebelum salam Setelah tasyahud Ataupun di dalam sujud Karena yang dilarang dalam sujud adalah membaca Al-Quran Bukan berdoa dengan doa yang berasal dari Al-Quran jadi kalau kita niatkan berdoa, insya Allah tidak apa-apa. Bukan niat membaca Al-Quran. Boleh, tidak masalah insya Allah. Namun yang paling afdol adalah kita baca doa-doa seperti yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Itu kita ulang-ulang itu lebih bagus. Satu doa yang pernah dibaca Nabi SAW kita ulang-ulangi itu lebih bagus. Apakah ada bacaan-bacaan tertentu untuk wudhu seperti untuk apa ini muka bacanya apa dan yang lainnya ada sebagian yang mengatakan cukup dengan membaca bismillah saja. Hadis-hadis tentang bacaan khusus pada setiap membasuh anggota tubuh dalam wudhu semuanya lemah sebagaimana dijelaskan para ulama ahli hadis. Tidak ada yang sahih. Yang sahih itu pun masih diperselisihkan ulama adalah hadis membaca basmalah saja. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah di dalam wuduknya tersebut. Yakni mulai dengan ucapan bismillah. Bismillah saja. Tidak dibaca lengkap bismillahirrahmanirrahim. Yang ada dalam hadis hanya bismillah. Itu pun ulama khilaf. Namun Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Sebagian ulama melemahkan. Iya. Adapun yang bacaan setelah berkumur ada bacaannya, setelah membasuh wajah ada bacaannya, itu hadis-hadisnya semuanya lemah. Tidak ada yang sahih. Juga yang sahih adalah bacaan setelah wudhu. Yaitu kita baca syahadat Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita baca Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahirin. Ini pun sebagian ulama mendoifkan. Syekh Al-Albani mensahihkan. Bagian akhirnya didoifkan Syekh Al-Albani. Waj'alni min ibadika salihin. Ini kata Syekh Al-Albani termasuk riwayat yang doif. Apakah wanita pergi umroh? Apakah harus tetap sholat di hotel dibanding masjidnya? Mengingat pahala di masjid itu besar sekali dan sudah jauh-jauh ke sana. Mohon penjelasan. Ini sudah dua pertanyaan ini. Tadi jangan-jangan mengantuk ya <laughs> waktu belajar. Saya nggak pernah mengatakan harus tadi ya. Dari tadi kita sebut lebih afdol, beda dengan harus. Kalau harus berarti wajib. Iya. Lebih afdol sholat di tempat tinggal Iya. Dalam hal ini tempat tinggalnya sementara di hotel. Karena ada hikmahnya di situ. Ada hikmah syariat. Apa hikmahnya? Wanita itu tersembunyi lebih afdol. Iya. Makin tersembunyi makin afdol. Keluar terlihat orang kurang afdol. Iya. Jadi lebih afdol bukan harus. Iya. Nabi SAW mengatakan tadi dalam hadis solatmu di masjid kaummu, masjid kampungmu, itu lebih bagus daripada solat di masjidku. Ini khusus bagi wanita. Kalau laki-laki enggak, lebih afdal dia solat di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Wanita akan mendapatkan pahala yang sama dengan laki-laki yang solat di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sholat di rumah. Iya. Dipahami ya? Kalau kita sholat di sana, di rumah kita tinggal, apakah tinggal selamanya atau tinggal sementara di tempat penginapan, itu pahalanya sama dengan kita sholat di masjid yang ada di sana, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dipahami ya? Sama dapat pahala. Jadi jangan dikira nggak ke Masjid Nabawi nggak dapat pahala yang sama, tidak, sama dapat pahalanya. Iya seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perihal bunga riba, apakah boleh diberikan kepada pegawai untuk perbaikan rumahnya atau harus diserahkan sendiri hanya ke masjid untuk kebutuhan sosial, perbaikan got dan lain-lain. Bunga riba itu hanya boleh kepada dua golongan. Sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Lajnah Daimah. Pertama kepada orang-orang fakir. Yang kedua untuk fasilitas umum. Tidak boleh kita berikan sebagai hadiah misalkan atau sebagai gaji pegawai kita atau tambahan bonusnya dia adalah pegawai kita. Kita kasih tambahan bonus dari harta riba, nggak boleh. Kenapa? Karena kita dapat manfaat. Dapat manfaat dari harta riba tersebut. Bukankah kalau kita kasih bonus, dia tambah semangat kerja? Berarti kita dapat manfaat dari harta riba yang kita berikan kepadanya. Iya. Jadi berikan kepada orang lain, jangan kepada pegawai kita, berikan kepada orang fakir orang fakir miskin atau ke fasilitas umum. Tidak dibenarkan kita serahkan ke pembangunan masjid misalkan. Atau pesantren, nggak boleh. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kecuali kalau di masjid itu di, mereka pengurus masjid apa namanya memfasilitasi saja untuk menyalurkannya ke fasilitas umum tidak apa-apa. Tapi kalau mereka pakai bangun masjid nggak boleh. Iya. Dan itu sama sekali jangan kita niatkan sedekah. Jangan pula niat hadiah. Itu namanya niat berlepas diri dari harta haram. Tidak ada pahalanya kita sedikit pun di situ. Karena itu bukan hak kita memang. Tidak ada pahalanya sedikit pun. Itu kita namanya berlepas diri dari harta haram. Iya. Nah ini. Apa semua masjid paham tata cara pemakaian uang riba ini? Dan apa lebih baik diserahkan sendiri atau dititip di masjid atau dititip Pak Ustadz? Iya. Intinya dipastikan orang yang kita titipi paham. Yang kita titipi paham. Kalau kita ragu dia belum paham, jangan dititipkan kepadanya.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 Wa ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.